kita telah menjelaskan sampai dengan kalimat yang disebutkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menyatakan bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل kita telah sampai pada penjelasan kalimat tersebut. Selanjutnya, kata al Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan hadis ini Qawluhu, kemudian ucapan beliau syadidu bayadis siyab dengan pakaian yang sangat putih yakni minan nazafah, dari kebersihan pakaian yang putih bersih. Dan ucapan beliau syadidu sawadis sya'ar dengan rambut yang sangat hitam yakni fi suratin jamilah dalam penampilan yang indah, penampilan yang bagus. Maka di sini kata Syekh al fawzan hafizahullah taala wa ra'ah bahwa di sini terdapat dalil bahwa seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, ketika dia menghadiri atau mendatangi sebuah majelis, dari majelis ilmu, hendaknya dia berpenampilan yang bagus. Ia datang ke majelis ilmu dengan penampilan yang bersih bagus, bersih, rapi. Karena Jibril alaihi salam datang sebagai seorang muallim, sebagai seorang pengajar, wa muta'allim dan sebagai seorang pelajar secara bersamaan. Dia sedang mengajari para sahabat tentang urusan agama ini melalui Nabi alaihi salatu wassalam dan mengajari pula adat-adat majlis dengan menampilkan dirinya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang penuntut ilmu. Maka di antara hal tersebut adalah di mana ia Jibril alaihi salam mengajari mereka bagaimana seseorang yang datang ke majelis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena majelis ilmu itu adalah majelis yang mulia berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan para ulama sepantasnya persiapan dan memuliakan para ulama kata Syekh Hafizahullah taala adalah perkara yang dituntut. Karena li'annaka idza lam tujillal al-alim wa tahtarimhu lam tasid lam tastatit min ilmihi. Karena jika engkau tidak memuliakan, tidak menghormati seorang alim, engkau tidak akan bisa mendapatkan faedah tidak akan bisa mengambil manfaat dari ilmunya. saudara Saudara fikum. Ini benar-benar luar biasa bahwa ternyata ilmu dan majelis ilmu tidak sama dengan majelis-majelis yang lainnya. Di sana barakallahu fikum ada adab-adab yang harus ditunaikan yang harus diperhatikan. Termasuk diantaranya adalah penampilan yang bagus, penampilan yang rapi, penampilan yang bersih. Sebagaimana yang diajarkan Jibril alaihissalam. Rambut rapi, tidak awut-awutan, tidak serampangan. Pakaian juga demikian. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala faqauluhu fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ia duduk kepada Nabi. Kalimat ini Fihi adab li talibil ilmi. Padanya ada beberapa adab bagi penuntut ilmu. Yang pertama, Hendaknya seorang penuntut ilmu berhias di dalam penampilannya dan memperbagus serta memperindah penampilannya. Yang kedua, bahwa dia duduk di hadapan seorang muallim. Dia duduk di hadapan seorang pengajar menghadap kepadanya untuk menerima ilmu darinya. Jadi menghadap. Disebutkan dalam kalimat ini fajalasa ilan nabi. Ia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seorang pelajar, seorang penuntut ilmu menghadap kepada gurunya, kepada syekhnya, kepada ustaznya tidak berpaling darinya, tidak toleh tolak-tolak ke sana kemari, tidak bersenda gurau, tidak sibuk dengan berbagai macam kesibukan. Nah, jangan sampai barakallahu fikum ketika kita berada di majelis ilmu, sekian banyak pekerjaan yang kita bawa ke majelis ilmu. Nah, potong-potong kuku misalnya. Apalagi jangan sampai bawa nota. Nah ini repot. Yang ditulis bukan faedah ilmu yang dipelajari, yang disampaikan guru, yang disampaikan syekh, yang disampaikan ustaz. Tapi malah kalkulasi nota dari jual beli. Alhamdulillah bal yakunu muqbilan al muallim bahkan hendaknya dia menghadap kepada guru di jismihi wa fikrihi kata syekh badannya dan pikirannya agar tidak luput darinya kesempatan untuk meraih ilmu oleh karena itu para fikum antum bisa perhatikan yang Allah tabaraka wa taala sebutkan dalam surah Qaf Inna bahwa syahid Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan. Artinya akan bisa mengambil dan mendapatkan peringatan dan manfaat dari peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalbun bagi orang yang memiliki hati. Awal alqas sam'a. Dia menyiapkan pendengarannya wa syahid dan dia memperhatikan. Ini barakallahu fikum harus berjalan seiring dan seimbang tiga perangkat ini hati yang siap menerima ilmu, keinginan belajar, keinginan mendapatkan ilmu, niat yang ikhlas dalam rangka mengangkat kebodohan dari dirinya. Demikian pula pendengarannya benar-benar disiapkan. Tidak sibuk dengan ini mendengarkan itu, berbagai macam aktivitas ini, aktivitas itu, Termasuk barakallahu fikum ketika kita taklim dari jarak jauh seperti ini. Nah benar-benar cuma kita belajar. Upayakan sebagaimana kita belajar bersama berhadapan, hadapan Duduk dengan baik. Naam. Barakallahu fikum menyiapkan catatan yang perlu dicatat dengarkan dengan seksama sehingga barakallahu fikum fawaid-fawaid pelajaran-pelajaran penting dari mutiara-mutiara nasihat-nasihat para ulama yang kita nukilkan ini tidak luput begitu saja tidak hilang begitu saja barakallahu fikum Ikhwan Allah wa Kemudian selanjutnya fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada dua lututnya. Yang pertama di sini siapanya, kedua di sini siapa? Yani kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ay asnada Jibril rukbatai ila rukbatai an-nabi sallallahu alaihi wasallam muqabilan lahu wa qariban minhu. Jibril menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepadanya dekat dengan Nabi Alaihi Salatu Wasallam sampai disandarkan lututnya ketemu rapat maka di sini ada sebuah faedah penting ada sebuah pelajaran penting dan sebuah adat yang sangat penting. Yaitu kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu dekat dengan guru. Dekat posisinya dengan pengajarnya. Agar ia bisa berjumpa langsung dengan faedah yang ingin dia dapatkan. Faedah itu langsung tersambung dengan dirinya. Adapun orang yang jauh, yang suka duduk-duduk di belakang jauh, mojok-mojok. Nah, maka Syekh katakan, amal ba'idu, fa'innahu qadla la yisma' Kalau orangnya jauh terkadang tidak dengar. Atau kalau misalnya dia dengar yang terdengar cuma suara sayup-sayup. Tidak jelas apa yang diomongkan oleh gurunya. Oleh murabbinya, pendidiknya, pengajarnya. Tapi kalau dia dekat, dia bisa mendengar dengan pendengaran yang sempurna. Dan para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in mereka ketika bermajlis dengan Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengelilingi Nabi dan dekat dengan beliau di saat mereka mendapatkan atau meraih ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Khonifidin, a'azani Allah wa iyyakum. Ini adab dan pelajaran yang sangat penting Maka seorang penuntut ilmu yang memang semangat, dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi yang terdekat dengan guru yang mengajarinya. Bukan berlomba-lomba cari tempat yang paling jauh, ya. Itu akan berbeda pula nilai yang akan didapatkan. Hasil yang bisa diraih. Itu yang semestinya barakallahu fikum. Ikhwan Fiddin, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kata Syekh wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi dan ia meletakkan dua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Yakni kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala Jibril meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi ay ala fakhidai Jibril di atas kedua paha Jibril. Maksudnya Jibril meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya sendiri. Naam. Yakni kata Syekh di sini terdapat sebuah faidah hendaknya seorang pelajar berada dalam penampilan yang tenang, penuh dengan adab, sampai-sampai dia meletakkan tangannya di atas kedua pahanya. Tidak banyak gerak, tidak banyak tolak-toleh, tidak banyak sibuk dengan berbagai macam kesibukan. Meskipun banyak dari kalangan para ulama yang mereka lebih menguatkan bahwa damir yang ada pada sahidaini kedua pahanya yakni dua paha Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jibril meletakkan dua telapak tangannya di atas dua paha Nabi. Sebagaimana ada beberapa riwayat penguat atas kalimat ini. Di antara alasan mereka yang menguatkan bahwa itu adalah paha Rasulullah bukan paha Jibril sendiri, yakni bahwa Jibril ingin menambah penyamarannya. Karena di sini nampak dia sedang menyamar. Dia bukan barakallahu fikum penduduk negeri setempat sehingga orang kenal dia. Tapi dia juga bukan orang yang jauh yang nampak habis melakukan safar perjalanan karena tidak nampak pada dirinya dirinya bekas syafar Sehingga perilaku yang dia lakukan ini ingin menambah penyamaran dia. Tapi apapun itu keadaannya bisa ini dan bisa itu. Barakallahu fikum. Maka di sini terdapat sebuah pelajaran adat yang sangat penting bahwa hendaknya seorang talibul ilm, seorang pelajar penuntut ilmu kalau dikatakan pelajar penuntut ilmu jangan mikir dan membayangkan sekedar anak-anak di pondok, anak-anak di sekolah, di pesantren. Tapi kita juga semua yang muda, yang tua ketika berada di majelis ilmu demikian pemuliaan kita kepada ilmu dan ahli ilm. Kemudian kata Syekh al fawzan hafizahullah Lantas ia pun bertanya kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam setelah menyandarkan dua lututnya pada dua lutut Nabi dan meletakkan dua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Lalu bertanya, maka di sini terdapat sebuah pelajaran penting dan faedah yang sangat berharga bahwa Bila seorang penuntut ilmu telah duduk dan tenang dalam duduknya, barulah dia bertanya. Wala yas'al awal ma yati. Jangan langsung tiba-tiba datang, begitu datang langsung merah bertanya, enggak. Duduk dulu dengan tenang, penuh dengan adab, Nah, baru sampaikan pertanyaan barakallahu fikum. Maka Syekh katakan wa inna ma yajlisu awalan mutaaddiban summa yas'al. Dia duduk terlebih dahulu dengan penuh adab lalu kemudian dia bertanya. Hadhihi sifatu talibul ilmi. Inilah sifat Naam karakter atau penampilan seorang penuntut ilmu. Naam. Subhanallah, diatur sampai sedemikian rupa. Agar benar-benar kita bisa meraih ilmu itu dengan baik. Kemudian ilmu itu akan menjadi barokah bagi kita. Ia akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Yang akan memberikan pengaruh pada diri kita. Pada cara berpikir kita. Pada Naam tindak tanduk perilaku kita. Naam. Ikhwan dan azakumullah. Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal sebenarnya dia tahu jawabannya. Akan tetapi dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in oleh karena itu nanti akan kita lewati pada kalimat ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang Islam yang kemudian Rasulullah menjawab menyebutkan rukun Islam yang lima dia mengatakan sadaqta engkau benar kata Umar radhiyallahu taala kami heran Engkau orang bertanya, tapi dia membenarkan. am karena memang kata Syekh Hafizahullah Ta'ala Wahuwa fil haqiqati alimun bil jawab. Jibril sebenarnya tahu jawabannya. Tapi dia bertanya kepada Nabi dalam rangka untuk mengajari para sahabat. Maka di sini terdapat pelajaran penting tentang metode pengajaran. Metode dalam belajar. Yaitu dalam metode soal jawab. Karena metode soal jawab akan lebih tertanam dalam pikiran, akan lebih melekat dalam ingatan. Oleh karena itu bagi seorang guru, dia bertanya terlebih dahulu kepada muridnya. Nah, mengawali dengan pertanyaan. Misalnya begini. Ketika mengajari anak kecil tentang rukun Islam, kita tidak langsung menyatakan rukun Islam ada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi dengan diawali pertanyaan, tahun rukun Islam ada berapa? Ketika dia mengatakan ada lima loh. Nah, ingat lima. Baru disebutkan satu, dua, tiga, empat, lima. Metode soal jawab ini, barakallahu fikum, adalah metode nabawiyah. Metode yang juga sering dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul bertanya, Atadruna nama ghibah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menyatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ketika mereka tidak tahu ada keinginan untuk tahu. Ada pancingan untuk tahu jawabannya. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Mereka menjawab, "Bangkrut itu begini, begini, begini ya Rasul." Ternyata jawabannya kurang tepat. Tentang hakikat orang yang bangkrut. Ketika jawabannya salah, dia ingat bahwa aduh dulu saya pernah salah dalam menjawab pertanyaan Nabi alaihi salatu wasallam. Itu tidak akan pernah terlupakan dalam ingatan. Ikhwan Fiddin, a'azani Allah wa iyyakum sehingga di antara metode di dalam belajar mengajar ini adalah metode yang sangat bermanfaat dengan soal yang jawab dan metode soal jawab. Ikhwan Fiddin, Allah. Kemudian selanjutnya <clears throat> Jibril mengajukan pertanyaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhbirni adil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Yani maksudnya jelaskan kepadaku tentang hakikat Islam. Karena menjadi sebuah kemestian dan tuntutan agar kita mengerti apa itu hakikat Islam. Maka tidak cukup. Tidak cukup seseorang hanya menyandarkan dirinya kepada Islam. Dengan dia menyatakan saya ini seorang muslim. Tapi dia tidak tahu, dia tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki pengetahuan tentang hakikat Islam yang ia menyandarkan dirinya kepadanya. Karena ketika seseorang tidak mengetahui dan tidak mengerti hakikat Islam, dia tidak akan bisa beramal dengannya. Bagaimana seseorang akan bisa mengamalkan sesuatu dalam keadaan dia jahil? tidak tahu tentang perkara itu. Sabar kalau fikum. Islam tidak cukup hanya dengan sekedar al-intisab. Menyandarkan diri dan sekedar pengakuan saja. Tapi dia jahil. Tetapi menjadi sebuah keharusan dan kemestian. Untuk dia mengetahui hakikat al-Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam menyatakan al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا Islam itu adalah Engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah Al-Haram jika engkau ini lima rukun Islam yang harus ditunaikan disertai dengan keyakinan hati. Harus disertai dengan keyakinan hati. Adapun yang ditambahkan dari lima perkara tersebut, baik itu hal-hal yang sifatnya wajib, ataukah hal-hal yang sifatnya sunnah, Naam dan meninggalkan perkara-perkara haram atau meninggalkan perkara-perkara makruh maka itu sifatnya sebagai mukammil lihadihi al-arkan sebagai pelengkap dan sebagai penyempurna terhadap rukun-rukun tersebut. Baik penyempurnanya itu yang bersifat wajib atau penyempurna yang bersifat mustahab, bersifat sunnah. Namun barakallahu fikum yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bahwa rukun-rukun ini adalah pondasinya yang Islam dibangun di atasnya. Lalu kemudian datanglah amalan-amalan yang lain baik yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya mustahab Dan apabila barakallahu fikum seorang hamba meninggalkan atau mengingkari rukun-rukun tersebut dari lima rukun Islam atau dia mengingkari salah satunya maka tidak akan bermanfaat apapun yang ia lakukan baik itu yang wajib ataupun yang sunnah karena tidak dibangun di atas fondasi Namun barakallahu fikum Lima rukun ini bukan berarti dialah Islam secara keseluruhan. Akan tetapi dia adalah rukunnya, tiangnya. Islam pada hakikatnya luas. Islam ikhlas. Maka semua yang Allah perintahkan dan yang ia larang, maka itu termasuk dari Islam. Misalnya, dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, di dalam As-Sahihain dalam Bukhari Muslim dalam hadis Abdullah bin Amr dan Jabir serta Abu Mu'ala anhum. Di mana Rasulullah menyatakan al-muslimu man Salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim itu adalah muslim yang benar atau muslim yang sebenarnya muslim adalah seseorang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan seorang al-muhajir yang berhijrah, hakikat orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Berarti pada fikum tidak mengganggu orang lain, baik itu dengan lisan ataupun dengan tangannya. Itu bagian dari Islam. Bagian dari cakupan Islam. Nah sehingga kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah Islam itu mencakup melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan semuanya mencakup semua perintah yang dikerjakan dan mencakup semua larangan yang ditinggalkan. Kemudian barakallahu fikum, Islam itu sendiri didefinisikan oleh para ulama Al-Islamu huwa ya, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah dan ini dimukilkan dari ulama-ulama terdahulu. Al-Islamu lillahi bitauhid. Pasrah. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah dan tunduk kepadanya dengan penuh ketaatan wal bara'atu min syirki wa ahli dan berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku syirik. Ini definisi Islam. Ini definisi Islam dalam kategori definisi umum. Sebagaimana yang disebutkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala Sebagaimana disebutkan Syekhul Islam di Taimiyah rahimahullahu taala dan juga dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab dari Syekhul Islam di Taimiyah dalam salah satu Usul bahwa Islam itu adalah al-Islamu lillah al-istislamu lillahi Tauhid, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya Naam pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah dan tunduk kepadanya dengan penuh ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli dan berlepas diri para pelaku syirik. Ini definisi Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Islam itu memiliki lima rukun. Yang pertama adalah syahadatu allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, itu zakat, menunaikan zakat. Yang ketiga, saum Ramadan. Naam, Afadana awlan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah yang pertama. Yang kedua iqamu salam menunaikan zakat, yang ketiga ita'uz zakah. Ma'am iqamu salam menunaikan salat, menegakkan salat, yang ketiga ita'uz zakah menunaikan zakat, yang keempat saum Ramadan dan yang kelima haji ke Baitullah Al-Haram. Rukun yang pertama asyhadatan. Dua kalimat syahadah. Kenapa barakallahu fikum? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dijadikan satu rukun. Tidak dipisah. Syahadatu an la ilaha illallah rukun tersendiri dan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah rukun tersendiri. Tidak demikian. Kenapa disatukan? Karena memang barakallahu fikum tidak cukup jika hanya meyakini salah satunya tanpa yang lainnya. Kalau seseorang bersaksi la ilah, tapi dia mengingkari anna Muhammad Rasulullah, maka tidak sah syahadatnya. Tidak diterima, kafir dia. Sebagaimana orang yang mempersaksikan anna Muhammad Rasulullah, tapi tidak mau mengakui la ilaha illallah. Maka juga tidak bermanfaat, tidak berguna bagi dia. Maka dua-duanya harus diyakini sekaligus. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita mengenal bahwa amal perbuatan seorang hamba, amal salah yang dilakukan, untuk diterimanya sebuah amalan harus terpenuhi dua syaratnya. Satu ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh teladan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhlas itu tergambar dalam syahadah Allah ilaha illallah dan meneladani, mencontoh, meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terangkum dan terwujud dalam syahadah anda Muhammadan Rasulullah. Naam. Ikhwan Fiddin, ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syahadatu an la ilaha illallah dan syahadatu anna Muhammad Rasulullah memiliki rukun-rukun dan memiliki makna-makna yang insyaallah ta'ala rukun dari kalimat la ilaha illallah serta makna yang terkandung di dalamnya demikian pula syahadatu anna Muhammad Rasulullah memiliki makna dan tuntutan-tuntutan serta konsekuensi insya Allah tabaraka wa ta'ala akan kita bahas pada pertemuan mendatang biiznillah ta'ala semoga Allah mudahkan insya Allah kita cukupkan sampai di sini mohon maaf jika ada kekurangan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين